sudah tidak yakin lagi agim atau ajimi ada satu lagi di internet tuh egim waduh masya setiap perbuatan kembali kepada yang berbuatnya saya nonton itu egim masya Allah nah saudaraku kalau saudara melihat terang benderang, cahayanya jelas, mata tak ada yang menghalangi, kita jadi yakin. Tapi kalau lampu ini gelap, saudara mulai ragu-ragu nih. Kalau telinga kurang jelas mendengarnya, makin ragu. Begitulah. Setiap kali kita ragu, hidup ini tidak nyaman. Orang yang ragu Allah membagikan rezeki takut. Tadi ada santri yang bertanya, saya masih takut, ragu kalau saya sudah selesai kuliah. Saya takut jadi pengangguran. Saya takut tidak mendapat pekerjaan. Sebetulnya kata-kata ini tidak akan keluar kalau orang sudah hakul yakin kepada Allah. Kalau kita tidak mendapat pekerjaan, tidak berarti tidak ada rezeki. Buktinya pengangguran pada hidup, ya. Bukankah sebagian hadir pada hari ini? Benar? Ini kan makanya kesini itu dalam rangka mencari pekerjaan. Mau minta kepada Allah. Sudah, saudara tidak usah nunduk jadi ketahuan. Ya. Allah menciptakan kita sudah dengan rizkinya nah cara supaya yakin tentu harus banyak menafakurinya surat Fusilat ayat 53 Ustadz Fuad tolong dibacakan Surat Fusilat surat 41 Jadi kalau kita memperbanyak tafakur Ada dua cara Kita bisa semakin mengenal Allah Yaitu dengan menafakuri ciptaannya Kita bisa menafakuri tubuh kita sendiri Ini bisa menjadi yakin Bercermin Makanya bercermin itu jangan centil Ya Lihat ya Allah ini siapa yang bikin Alis simetris mata kedip dengan kecepatan yang pas tidak terlalu sering dan tidak lambat karena kalau lambat bahaya sudah tabrakan itu kalau terlalu sering juga rada repot ya ada beberapa yang diuji oleh Allah sering jumlah air mata ya Allah pas cukup coba kalau kelebihan dan warnanya hitam atau kuning maha suci Allah bulu mata kemarin di Medina ada badai debu orang Indonesia nyangkanya embun padahal debu yang halus bedanya dari bulu mata kalau embun di bulu mata tuh bening kalau debu bulu matanya jadi kuning hadir. maha suci Allah kita dibuat bisa berkedip jadi bercermin tuh bukan aduh mata saya bukan itu itu genit harusnya ya Allah engkau ciptakan hidung lubang di bawah Alhamdulillah bulu hidungnya ada tidak terlalu cepat manjangnya dan kecil-kecil Alhamdulillah bibir, gigi di atas gusi yang empuk keluar gigi yang keras. bagaimana kalau giginya selembut gusi? Ada repot hadirin. Ada komposisi. Jadi kalau nyengir itu lihat ada gigi apa yang depan tuh namanya? Gigi apa ini? Oh iya gigi seri gigi seri, taring, geraham. Kenapa dipas begini? Oh iya, coba kalau taring semua buaya. Oh, ya. diatur ada lidah kompak dengan gigi tidak ada kesepakatan tapi tidak ada kegigit oh, enggak damai walaupun tempatnya sempit Maha suci Allah bisa ada rasa kompak dengan tetangga sama manis sini manis ya Allah begitu manis ya manis semua manis ini siapa yang ngompakin lidah Alhamdulillah hmm. bisa nelen kemana sesudah ditelen kita kan nggak tahu siapa yang ngurus dari sini coba kalau nyangkut ke ketiak lah kenapa di sini jadi agak besar ketiaknya beres di sini nggak masuk ke paru-paru masya Allah rapi beres kita tidak tahu apa-apa hmm, beres nanti aja empat jam baru peringatan saya sudah selesai tugas mau keluar Alhamdulillah kita cuma ingatnya dua lapar dan mau keluar selebihnya coba harus diurus oleh kita telan jangan ke sana giling kapan istirahatnya kita maha suci Allah jadi kuku pernah kita bahas untung yang manjangin kukunya ya kan dan bagaimana setiap yang manjangin yang disuruh dipotong tidak disimpan sakit di sana ini kan aneh kuku manjangin tapi tidak sakit jarinya sakit Coba kalau setiap kuku sakit digunting. Aduh, atau mengeluarkan darah. Setiap hari Jumat kan Jumat horor hadirin. rambut ya saya senang kalau lihat rambut berhenti di sini alhamdulillah ya Allah coba kalau rambutan semua ada susah ngurutnya daerah sini <laughs> Menyisakan alis kan bukan pekerjaan ringan. Alhamdulillah beres gini. Kecepatannya sama rambut ya. Dan tiap rambut tidak mengandung sel saraf sakit, tidak mengandung darah. Coba kalau tiap rambut mengandung darah, Pak. Krak, uh, jerit, berubah darah. Horor tukang pangkas rambut itu daerah paling mengerikan ya. banjir darah tapi dah Allah maha sempurna memperhitungkan segalanya kenapa ya Allah pakai manjangin rambut jangan nanya kenapa pasti ada hikmahnya berapa juta orang Allah memberi makan gara-gara rambut memanjang benar tukang pangkas rambut itu penguasa penuh atas kepala presiden berapa banyak gunting rambut laku berapa banyak silet nah, cara Allah menghidupkan wah subhanallah jadi kucing ya lihat kucing jangan kucing tuh eh lucu ya kucing bau nih awas kucing garong bau usah gitu tuh ya Allah engkau lihat lihat jalannya tenang dijilatin anaknya mangku anaknya dengan teknik terbaik digigit tanpa anaknya sakit lihat bulunya kombinasi bulu suaranya aduh coba kalau pemeliharaan di rumah ah, horor tapi diatur suara kucing tuh ya meong aduh ya benar tidak Coba kalau suara kucing seperti singa, wow, Atuh <laughs> rumah tuh horor. Tapi udah sempurna semua. Jadi jangan lepas kalau lihat kucing ya Allah, Maha Suci Engkau, Maha pasti banyak pelajaran. Bangun tidur lihat kucing stretching ya peregangan. Oh, ini pelajaran dari Allah. Makanya tidak ada kita dengar riwayat kucing encok, asam urat.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 perahu itu di perahu juga tafakur ya Allah masuk cingkau gelap laut ini gelap nyari pelampung tentu ya syariat mana pelampungnya ini ternyata tidak ada hadirin yang ada adalah bantalan kursi cari akal tuh ya Allah tiada Tuhan selain engkau engkau yang maha tahu apa yang akan terjadi saya lihat nahkodanya tidak ada lampu wah luar biasa ini nahkoda bisa melihat dalam kegelapan tak terbayang ini mau kemana oh mungkin lihat bintang karena sederhana sekali perahunya tidak ada kompas tidak ada ah sederhana tidak ada alat komunikasi terbayang nih aduh kalau salah jalan kemana tapi ah capek-capek mikir begitu terbayang juga kalau tenggelam ada hiu terus dimakan Makanya mau tidur pilih mending tidur, mending sholat. Ah, sebisa-bisa sholat saja. Kenapa? Karena doa syariatnya bisa menjadi jalan takdir berubah. Kan musibah dengan doa itu tarung, mana yang lebih kuat itu yang mengalahkan. Ya sebisa-bisalah walaupun ngantuk. Alhamdulillah sekian jam sampailah tepat di pelabuhan yang dituju ah, saya bersyukur terima kasih tenang waktu itu rupanya tenang itu ada beberapa jenis ya tenang karena zikir dua tenang karena tidak tahu barulah saya tahu kemarin di sini teman-teman cerita bahwa nahkoda itu ternyata baru pertama kali seumur hidupnya dan mereka juga takut Kata mereka, "Kah, saya baru berani kalau bawa kiai." Begitu. Ya Allah Maha Suci Engkau yang menyembunyikan ketidaktahuan ini deh Coba kalau saya tahu tambah stres deh Jadi ada nikmatnya juga tidak tahu adanya. Dan tahunya baru kemarin ini cerita teman-teman. Ah katanya nakodanya juga itu mereka juga takut ah, dan belum pernah lagi Nah, tapi bawa kiai mah insya Allah selamat katanya ada saja satu balok kayu tidak terlihat dan menembus perahu tenggelam itu dan baru terdengar kemarin ada tamu dari daerah yang sama tenggelam perahunya enam meninggal dengar cerita itu alhamdulillah hmm, betapa kecilnya di laut gelap sendiri lemah sekali harusnya begitu kelihatan tidak ada apa-apanya diri kita sayang sekali kalau kita bertemu dengan laut tidak berhasil menemukan kekecilan diri kita dan kemahabesaran Allah harusnya kecil-kecil benar Lihat burung terbang hmm, Ya Allah maha suci engkau Bagaimana burung bisa Jadi jangan Wah itu burung Cari bedil angin Rendah sekali ya. Nikmati membumbu menukik ya Allah bagaimana dia bisa kombinasi ototnya gerakannya kecepatannya ini kan menajubkan kita maaf kalau ada di antara saudara yang pernah terjun payung, cuman bisa turun aja, nggak naik lagi. Oh, mau naiknya bebenahnya lama, ngebuntel ini, buntel ini, ikat ini. Kelang sekali loncat, dah begitu, kedebut, dah. Kalau burung bisa bicara mungkin, hmm, nah, jangan mau kamu jadi <laughs> manusia cuman bisa loncat gitu aja gaya kasih pasang yang wing loncat kan gitu maaf hadirin ya takdirnya saya juga pernah nyoba takdir Allah terjun ah kecil nggak ada apa-apanya ya dihempas angin di atas sudah keder saja kalau Allah mau putus saja talinya atau nggak kebuka sudah gepeng itu sampai di bawah kalau burung mah siuk menukik oh lemah kita ini pelari urung lihat binatang yang larinya cepat tidak ada apa-apanya binaraga ayo dengan badak bagusan mana ototnya makanya mm, ya Allah apa yang mau disombongin kita ini coba panco dengan badak hari ini adu dogong yakin kalah ya berenang maaf ini saya berulang kali cerita kita bangga jadi penyelam segala diangkut tuh. Karet sini bawa tengok ah repot lah nyelam tuh. Dan bangga di film, di potret. Kalau ikan bisa ngobrol, hmm, anak-anak hmm, tuh lihat manusia. Kita mah enak salse ini segala diangkut dan gaya. Nah hadirin Sayang atau kalau kita lihat semua ini tidak membuat kita makin kecil di hadapan Allah dan membuat merasa Allah maha besar. Suatu saat dulu guru pernah menasehati ingin doa diijabah, ingin. Gimana caranya Yai? Kecilkan dirimu sekecil-kecil Sanggup engkau mengecilkan dirimu di hadapan Allah Dan besarkan Allah Sesanggup engkau membesarkan Allah sebagai Tuhanmu La haula wala quwata illa billah Kalau kita bisa melihat alam ini dan membuat kita merasa kecil Saya ini makhluk tidak ada apa-apanya saya ini makhluk bodoh tanpa ilmu dari Allah Saya ini makhluk yang miskin tidak punya apapun kecuali sepercik yang Allah titipkan Saya ini makhluk yang lemah kecuali Allah yang menguatkan Saya ini makhluk yang kotor kecuali Allah yang mengampuni Itu akan beda dalam hidup ini Lebih tenang, lebih mantap Begitulah kalau orang berhasil menemukan dirinya. Jadi ajeg. Karena yang benar itu itu. Yang benar itu adalah kita hamba. Allah pencipta langit bumi. Ketika kita tepat memposisikan sebagai hamba, kita enak. Karena udah masuk ke dalam track yang tepat. Allah Tuhan kita, kita hamba Allah, dunia pelayan kita pas. Itu hak tapi kalau dunia Tuhan kita Jabatan Tuhan kita Pangkat Tuhan kita Uang Tuhan kita Atasan Tuhan kita nggak ada cerita hidup tenang Kenapa? Karena tidak hak Jelas? Jelas kah? Coba yang takut sama atasan nggak pernah tenang tuh Iya kan? Padahal atasan bakal meninggal semua. Mules lagi ya. Tidur lagi gaya-gaya juga kerek. Kentutnya bau. Ah udahlah jelek manusia. <laughs> Kalau nggak ditutupi aib oleh Allah habis kita ini. Benar? Sama yang bicara ini juga. Hanya karena penutup dari Allah lah masih bisa berbicara di sini. Nah, saudaraku sekalian, jadi hidup ini sekarang harus ngepasin kita ini sebagai hamba Allah sebagai Tuhan dunia tempat mampir dan pelayan kita kalau ngepas enak tapi kalau kebulak balik uh seperti rokok sudah lama kita tidak membahas ini ya menurut saudara perokok akan bahagia tidak dalam hidupnya yang merokok pasti bahagia tapi ngomong bahagianya aja nggak bahagia jadi Karena takut disalahkan bahagia. Dari wajahnya wajah tidak bahagia. Saya bahagia. Sederhana aja ya. Coba setiap kali adil itu akan tenang. Karena adil itu hak. Orang yang berbuat adil itu hidupnya tenang. Orang yang tidak adil itu zolim pasti tidak tenang. Paru-paru menginginkan udara bersih, udara kotor. Kalau itu rokok, udara bersih, udara beracun. Mana yang tadi nyebut bahagia jawab? Itu pasti nggak suka Tuhan paru-paru kita. Kalau dia bisa bicara, jangan racuni saya Jangan racuni saya, saya menderita. Makanya para perokok itu tidak akan bisa menemukan ketenangan kecuali semu seperti fata morgana. Mana eh rokok eh, ada itu. Udah mau habis teng tengah malam keluar, puntung disambung-sambung. Terhina sekali hidup diperbudak tembakau, ya kan? Benarkah? Orang yang tidak merokok nggak ada penderitaan begitu. Jelas sendiri ah, termasuk orang yang diperbudak cinta nggak bahagia. Saudara pikir yang jatuh cinta jatuh cinta itu bahagia? Tidak. Semu. Yang pasti bahagia tuh cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada yang hak kebenaran kalau cinta kepada pasangan melampaui kadar yang dibolehkan itu sengsara love story itu kan penderitaan itu apa bahasa Inggrisnya sad story <laughs> nyiksa diri pakai bahasa Inggris maksud saya kalau kita jatuh cinta kepada makhluk dan tidak sesuai dengan rambu-rambu itu tidak akan tenang cemburu takut dia nikah dengan orang lain uh capek tapi bagi orang yang cinta kepada Allah kalau jodoh saya silakan kalau tidak pasti enggak tapi bagaimana tentang pernikahan nanti ya kalau jodohnya jadi mas kalau tidak ya berarti bukan jodoh tapi saya mau tetap jodoh sama kamu Ya itu kan keinginan emas. Saya ini ciptaan Allah mas. Belum tentu jodoh saya emas. Gak usah ngotot mas, biasa aja. Istiqoroh. Coba, mana yang lebih menderita? Pasti yang cinta, ya kan? Tapi kalau cinta ke Allah, ya Allah tiada Tuhan selain engkau pencipta laki-laki dan perempuan. Engkau yang menciptakan saya dan engkau yang menciptakan pasangan saya. Saya tidak tahu mana jodoh saya menurut rencanamu. Saya mohon kalau toh yang ini memang jodoh saya, mudahkan yang bisa mendekatkan saya kepadamu. Kalau enggak, jangan. Kata orang dia cakap enggak ngepek. Cakap tuh cuman sebentar. Lagi marah juga udah hilang cakapnya. Ya. Allah. Kalau gitu kita batal saja, masuk aja lah gampang, batal-batal, gak apa-apa. Gak ada satupun yang yang boleh mencuri hati saya dari Allah. Mas mau nggak jadi sama saya nggak apa-apa, jung jung sana. Sedih, memang sih sedih, tapi nggak ngepek ya. Paling seminggu dua minggu nggak nggak. Ini memang begitu hadirin orang-orang yang mantap ke Allah mutasi di kantor Pak Bapak akan dimutasikan sok aja Pak nggak usah ribut, Bapak akan dipindah dari jabatan <laughs> pindahin aja kalau memang kok bapak nggak takut apa yang harus saya takutin cuma jabatan sebentar semua yang punya jabatan juga berakhir hanya duduk di kursi sebentar centil gaya-gaya gitu ujungnya juga udahan terbukti yang tidak mau udahan diudahanin rame-rame udahlah nggak ada pak yang harus membuat saya panik licik galau nggak ada nggak ada kegalauan kita kalau kita tidak dekat dengan Allah kalau tidak patuh ke Allah tidak yakin dunia mah cuman hiruk pikuk gini aja benar benarkah hadirin Bapak kan sudah agak lama di dunia ya kan <laughs> maaf ya Pak ya resiko duduk dekat <laughs> begini Pak udahlah nggak usah heboh dengan kepanikan dunia kita panik dengan dunia karena kita menyandarkan hati ini kepada dunia. Bukan acuh hadirin, bukan cuek. Bukan itu yang dimaksud. Kita serius di dunia ini, tapi tidak menuhankan dunia. Kita serius cari nafkah, tapi tidak menuhankan harta. Bagi kita mencari nafkah adalah ibadah. Seriusnya adalah kalau ingin bisnis tenang bisnislah dengan niat karena Allah di jalan Allah tenang sudah sering diungkapkan kamu mau wira usaha iya yakin Allah memberi rezeki yakin belajar wira usaha yang baik jujur kamu kenapa jujur supaya laku bukan saya jujur karena Allah suka kepada yang jujur Kenapa kamu kok dagangnya senyum-senyum, baik, ramah Supaya disukai ya? Tidak Saya dagang bukan supaya disukai orang Saya dagang supaya Allah suka kepada saya Allah maha dekat Allah yang ngatur rezeki saya Staker kebek orang sayang sama saya Suka sama saya Kalau Allah nggak ngasih tetap aja suwe nggak kebagian ya. Benar Allah jujur, ramah, dermawan, tidak ada urusan. Tapi beda dengan yang jujurnya demi penilaian, yang senyumnya demi laku. Udah nak, aduh ibu, aduh ibu meni awet muda, gimana jadi tidak beli pisangnya bu? Ibu teh benar-benar, ibu jamaah pengajian ya. Luar biasa, ibu kelihatan sekali wajah dermawan. Jadi nggak barang yang dibeli ibu? deh nggak jadi oh kayaknya ibu mah jarang ini jarang mengamalkan ilmu karena palsu tidak akan tenang orang nggak beli ke kita ya nggak apa-apa tuh tidak harus dan kalau nggak ada rezeki kita pada dia pasti nggak dapat dari dia kan kita bisnis bukan masalah uang bisnis itu amal soleh kita ya kan tenang tidak begitu tenang Wah banyak pesaing Ya nggak apa-apa tuh banyak pesaing juga Semua pesaing ciptaan Allah Milik Allah Hamba Allah Kenapa kita jadi rewel dengan orang lain Kalau Allah ngasih sama dia Ya suka-suka Allah Kenapa kita yang jengkel Ya tapi nawarnya ke saya Belinya ke dia Namanya juga rezeki dia Kita rezekinya ditawar Ya Kira-kira lebih nyaman tidak hadirin begitu Kenapa? Karena kita berpegang kepada Al-Haq Allah yang maha benar Kita gunakan jalan yang benar Kita jadi mantap hidup ini Kalau orang yang niatnya lurus Caranya benar Allah tahu tidak? Tahu tidak? Pasti tahu? Pasti tahu? Innallaha khabirum bima ta'malun Allah maha mengetahui apapun yang dilakukan dengan teliti kira-kira kalau ada orang yang hatinya lurus kepada Allah dan perbuatannya di jalan Allah apa yang Allah berikan ketenangan kemantapan dan ini mahal niat saya ikhlas saya ikhlas benar-benar saya tanpa pamrih Kira-kira dia tenang tidak? Kenapa harus disebut ikhlas? Dia nyebut saya ikhlas Berarti dia membutuhkan pengakuan orang lain Sedangkan orang ikhlas tidak membutuhkan pengakuan orang lain Makanya saya ikhlas Saya menolong saudara itu ikhlas Kalau ikhlas pasti nggak serem begitu nggak sedih tapi tolong dong tolong iya. dong raba perasaan saya nah, <laughs> itu nggak ikhlas orang nyebut ikhlas aja nggak ikhlas pasti nggak tenang karena orang ikhlas tadi orang ikhlas asli tidak memerlukan orang lain tahu dirinya ikhlas benar udah lakukan aja pasti tenang mbak mbak udah melakukan orang lain nggak ada yang menghargai ya nggak apa-apa boten nopo-nopo orang lain nggak mengakui ini penuh sues nopo-nopo Allah wakafa billahi syahidah tapi ini diaku-aku oleh orang lain ngesok aja nggak apa-apa yang penting kita beramal dengan tulus kira-kira tenang tidak ini ibu nak Kira-kira bahagia tidak nyebut itu. Kata anak, kan dari dulu juga ibu yang ibu yang hamil, ibu yang melahirkan. Kelihatan nggak bahagia kan? Udah, nah anak juga nggak pesen ya. Kalau ketahuan bekerewel kan kata aduh tahu begini mas saya nggak pesen keluar dari sini. Tapi dah nggak boleh sama bapak pulang kerja nggak gampang tahu nyari nafkah bapak tuh capek capek makin capek tuh oleh Allah dikeruak-keruakannya coba kalau ikhlas dah kerja-kerja pulang capek aduh badan letih nggak usah disebutin dan nggak usah didramatisir dari itu dari itu tuh acting berat berat kenapa sih harus kita nyebut berat kan nggak usah begitu begini ya. kenapa kenapa pasti itu nggak ikhlas ya kan memerlukan pengakuan orang sebagai ayah yang hebat yang bekerja keras yang membanting-banting tulang karena memang tukang daging jadi wajar saja tapi kita sering sekali menginginkan orang mengakui bahwa kita tuh udah berjuang keras, udah lelah, letih. Dan ini tidak akan membuat kita bahagia kecuali semu karena kita lebih menginginkan penilaian orang. Udah capek mah capek aja normal. Ya karunia Allah capek tuh. Coba kalau nggak dikasih capek kan repot, robokop. Capek gugur dosa. Udah nggak apa-apa, nggak usah diceritakan. Enak kan? Coba Pak Teman-teman Kita udah kerja keras Uang yang kita cari tiba-tiba sampai di rumah habis Pakai bayar ini Bayar rumah sakit Bayar anak sekolah Dan gak apa-apa Gak usah kita ceritakan Berat sekarang jadi seorang ayah Apakah itu akan menimbulkan simpati? Tidak Keikhlasan yang akan menimbulkan simpati tidak akan tenang yang membutuhkan orang lain simpati kepada dirinya benar nah cukuplah Allah yang lihat cukuplah Allah yang ngitung cukuplah Allah yang membalas fokus terus berikan yang terbaik lakukan yang terbaik nah asal Allah tahu asal Allah ridho udah cukup coba rasakan anteng hidup ini adem setuju hadirin Alhamdulillah Cukup kalau gitu Mau apa sih kita cari muka orang Cari perhatian orang Sedangkan orang tidak bisa memberi manfaat kepada kita Tanpa izin Allah walaupun dia bergabung jin dan manusia semuanya mau ngasih sebutir beras saja kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan datang mengapa kita harus takut kepada orang padahal bergabung jin dan manusia seluruhnya mau mencelakakan kita tidak akan jatuh sehelai rambut pun tanpa izin Allah tubuh kita ini sepenuhnya milik Allah nggak ada yang bisa nyelakakan kita tanpa izin Allah apa saudara pikir peperangan bisa membuat orang mati? Tidak. Mati itu karena sudah waktunya saja tiba, ya kan? Tidak pakai perang juga pada mati, ya kan? Benar? Benarkah? Makanya yang paling ditakuti dalam peperangan sebetulnya bukan musuh, yang ditakuti adalah dosa kita. Karena yang membuat kita sengsara, suul khotimah bukan musuh tapi dosa kita nah rekan-rekan sekalian mari kita jujur memeriksa hati kita kalau hati kita gelisah pasti kita tidak di jalan yang benar nih kalau hati kita selalu resah, was-was, bingung, periksa Mungkin kita masih bersandar kepada makhluk Bersandar kepada dunia Belum bersandar kepada Allah Allah tahu Hati ini lari kemana, bersandar kepada siapa Allah tahu Kita berbuat karena apa, demi siapa Allah tahu Kalau hati ini terus, oh ya Saya gelisah karena saya takut ke makhluk Tidak akan terjadi tanpa izin Allah A'udzubi kalimatillahi Mati min syarri ma kholak Mau pensiun, aduh gelisah Dah Memangnya Allah lupa sama pensiunan Pensiunan juga ciptaan Allah milik Allah dalam genggaman Allah terbukti apakah di Indonesia pas pensiun langsung meninggal pada pensiunan enggak kan <laughs> maaf ya sudah berapa lama pensiun pak? lima tahun Alhamdulillah kan enggak langsung meninggal ya Pak <laughs> kan kalau pensiun terus pas pensiun seminggu kemudian gempar pada meninggal pensiunan oh, enggak ada yang 85 tahun 92 tahun pensiun dari 58 ya 56 tetap ada aja rezekinya pak Alhamdulillah pasti ada pasti ada pasti ada <laughs> emangnya pensiunan hamba siapa hamba Allah tapi ah, saya pensiunan tenaga saya nggak seperti dulu Kan Allah yang ngurangin tenaga, masa cangkrang terusnya Capek atau hadirin. Dibuat lemah. Nanti rezekinya lewat anak, lewat menantu, lewat cucu. Kan gitu Pak. Dulu kita mau beli permen harus pergi. Nanti enggak, kakek mau permen kek, cep langsung <laughs> masuk kerupuk ke sini. Cepat sekali ya. <laughs> Benar hadirin, tenang. <laughs> Kalau udah yakin, kalau cuman kita jarang tafakur sih. Mikirnya tuh cemas, cemas, cemas. Padahal kalau tafakur udah bakal ketemu. Benar? Ini para mahasiswa, eh banyak pemuda-pemuda lagi musim nganggur nih di Indonesia. Takut tak? Takut tidak? Jangan takut. Allah Maha tahu. Wah, tapi benar-benar tidak ada lapangan kerja. Kita aja bikin kerjaan ya. Tapi saya enggak gaya, enggak ah, jadi atasan, enggak apa-apa. Atasan dengan bawahan penting mana? Saudara jangan kemana aja pikirannya. Saudara, dua-duanya penting. Tapi lebih penting yang mana coba? lebih bahaya tidak ada atasannya lebih bahaya tidak ada bawahannya <laughs> dua-duanya penting <laughs> hadirin sekalian kalau gelisah resah pasti ada yang gak beres nih gak tenang risau galau bingung pasti saya tidak karena Allah dan tidak di jalan Allah gitu Bagaimana kalau kita sudah merasa lillahi ta'ala dan benar ada dalilnya. Tapi orang-orang tidak suka dan sebagainya. Ada yang marah, menghina. Oh, Rasulullah dihina tidak? Rasulullah dihina? Rasulullah dicaci? Rasulullah difitnah? Diancam? Diperangi? Terbayang tidak Rasul kalau terhadap musuhnya? Tidak. ajak saja karena apa? karena Allah menanamkan ketenangan bagi hambanya yang ikhlas dan patuh Allah tahu Rasulullah berbuat karena Allah Allah tahu Rasulullah berbuat mematuhi perintah Allah Ya Allah yang menguatkan hati kita Jadi kita tidak bisa dikuat-kuatin Kekuatan itu kalau kita lurus hatinya Dan benar caranya Jelas sekarang jadi tidak usah nyari ketenangan kemana-mana, ada tidak ada yang bisa memberi ketenangan. Siapa? Siapa yang bisa memberikan ketenangan kepada kita? Sedangkan orang lain juga pada nggak tenang, ya pak. Makan pel penenang, makin nggak tenang. Kok sudah makan lima nggak tenang-tenang ya? Nanti tenang asli, kaku ya. Begitulah saudaraku sekalian Mudah-mudahan ada hikmahnya Ada pengumuman Saudara-saudara yang mau ikutan SSG Dibukanya hari Sabtu besok Daftar Ya 300 ribu rupiah Kalau ada uangnya Kalau tidak ada nggak apa-apa Cari aja sampai ada Pesantrennya Sabtu Ahad Bagus hampir uh, banyak yang teman-teman termasuk para pimpinan pesantren di beberapa daerah dulunya belajarnya dari SSG santri siap guna ini e, latihan agar kita lebih bisa disiplin latihan di gunung di hutan ya hutan-hutanan lah Eh, banyak pengalaman-pengalaman sejujurnya saya beruntung sekali pada waktu muda dulu mendapat kesempatan latihan di gunung dulu menwa ya resimen mahasiswa dan ini bermanfaat setiap masuk ke dalam situasi sulit oh pengalaman dulu begini masuk ke rawa oh pengalaman nah mumpung masih muda perkaya terus dengan pengalaman hanya bedanya kalau dulu masih belum kenal tauhid hanya demi gaya tapi mudah-mudahan pelatihan yang ada ini e, memperkaya pengalaman saudara untuk mengenal Allah dan patuh ke Allah jadi beda seperti latihan solo bivak sendirian di gunung itu bagus sekali untuk meningkatkan ketauhidan tidak ada siapa-siapa selain ada Allah ingat lintah ini juga milik Allah a'udzu kalimatilah terang gelap gimana kalau ada jin salah sih ngomongnya gimana kalau ada harusnya ngomong gimana kalau nggak ada jin kan lebih enak ya tapi udah kita nyiksa diri dah, nah. saudaraku sekalian daftar ya silakan oh, bahkan kita akan buka juga beasiswa kalau saudara tidak punya modal sama sekali tapi jangan bohong-bohongan, jangan punya ngaku tidak punya, nanti diijabah. Jadi tidak punya. Ada keluarkan. Dan jangan pernah takut menjadi miskin dengan mencari ilmu. Keluarkan aja uang, nggak apa-apa, nanti ada lagi. Hakul yakin. Karena dana dipakai untuk nyari ilmu, benar-benar dana sabilillah. Terus program selanjutnya tanggal 7 Mei hari Sabtu besok minggu depan ya saya Senin berangkat ke tanah suci dulu dan kembali hari Jumat mudah-mudahan pulang dari sana ada ilmu dan pengalaman serta doa yang lebih baik sehingga hari Sabtunya kita bisa kumpul silakan saudara-saudara datang hari Sabtu itu dengan niat takarub kepada Allah kita akan baca Quran dari mulai asar ya. Saya dengar Pak Pak siapa? Pak Ustadz Ahmad Heriawan juga akan bertukar pengalaman di sini. Beliau sedang diamanati sebagai gubernur. Kalau gubernurnya emang nggak akan lama, ya pasti udahan, ya tetapi jadi manusianya ada cukup waktu nah kita sebagai pengalaman beliau mudah-mudahan ada hikmah silakan datang ke sini oh satu lagi ini mumpung ada waktu luang masjid kita ini yang sedang dibangun membutuhkan 1,7 miliar secara kalkulasi awal ini kita dapat mengumpulkan dana ini dalam tempo 2 tahun Ya saudara bisa ngitung sendiri kan ya Tiap pengajian berapa terkumpul benar Sudah diumumkan kan 8 juta sekali pengajian Oh 8 juta Alhamdulillah ya Kali sebulan 36 juta Berarti berapa tahun tuh Ngejar target 1,7 miliar Hitungan 2 tahun tapi ya dapat pelajaran dari ulama yang membangun masjid itu bongkar masjid yai dari mana orang kampung kita ini infaknya juga dikit saudara sih ngebangun rezeki bersandar kepada infak orang kampung nggak akan jadi-jadi kalau mau ngebangun masjid bersandarnya kepada Allah penguasa langit dan bumi insya Allah jadi bongkar bongkar dan jadi hadirin padahal di kampung kita rada kota dikit bongkar <laughs> nah, setengahnya gitu aja rapihkan berapa lama perhitungan dua tahun lunasnya izin Allah hari-hari kemarin sudah terlampaui 1,7 miliar hanya dalam tempo tiga bulan Maha suci Allah yang maha kaya ada aja jalannya ada yang ngeluarkan 100 ribu tapi ketarik yang 2 jutanya jadi 2 juta 200 ada yang 150 juta ah dari mana dan banyak yang tidak pakai nama Allah yang menggerakkan mudah-mudahan pengalaman ini menginspirasi saudara untuk tidak pernah ragu dengan perhitungan Allah yang maha sempurna <laughs> Terakhir Ini di luar ada orang nggak? Pak Jemaah kah? Hari ini Allah sedang tidak menurunkan hujan Oh boleh satu lagi cerita saya mampu ada waktu luasa kemarin ceramah di eh, namanya Sulu Wah Timur itu kurang lebih 13 jam perjalanan naik bis dari Makassar ini ada pengalaman yang luar biasa menarik tentang hujan biasanya hujan selebat apapun kalau menjelang ceramah Allah yang menguasai segala keadaan yang maha tahu segala situasi berhentilah hujannya sehingga ceramah bisa berlangsung jadi husnul memang hampir selalu begitu kita doa ya Allah nah kemarin nggak berhenti jamaah sudah kumpul dari jam 2 di lapang dan hujan deras ketika mulai ceramah makin deras jadi sudah tidak bisa duduk lagi di pada berdiri anak-anak wah ya Allah apa nih penyebab didengar-dengar memang pada ngedumel oh hujan nih coba kalau nggak hujan akhirnya jamaah pasti ada rahasia Allah ibu-ibu bapak-bapak sekalian siapa yang menciptakan langit dan bumi Allah siapa yang menurunkan hujan Allah Perbuatan Allah baik atau buruk? Baik. Kenapa kita jengkel dengan hujan? Padahal Allah yang maha tahu keadaan kita sudah tahu persis. Ini direncanakan lama. Siapapun yang tidak ridho kepada perbuatan Allah, Allah tidak suka. Mungkin hujan ini oleh Allah dibuat tidak berhenti karena kita banyak ngedumel. Padahal kita tidak berhak untuk ngatur Allah kalau Allah mau ngasih rezeki ke makhluk-makhluk cacing, kuman dan sebagainya yang perlu air Allah menyediakan persediaan air untuk generasi yang akan datang kenapa kita rewel ayo ridho semua insya Allah kalau kita nerima perbuatan Allah Allah yang maha mendengar menghentikan ayo istighfar yang tadi marah-marah ngedumel-ngedumel ayo oh, termasuk di sini para panitia izin Allah Pak berhenti itu hujan padahal masih mendung ah, saya suka sukanya apa ada pelajaran baru ternyata ridho terhadap hujan bisa menghentikan hujan halo Nanti kepahami nggak seperti yang bingung saudara Bolehkah minta hujan berhenti? Kurang sopan, hujan itu rahmat, paling juga minta pindah, ya. Ya Allah, tolong dipindahkan ke tempat yang lebih memerlukan. Lebih sopan kan? Perlukah kita ke dukun? Eh, apa di sarang pawang? Kenapa? Hmm. apalagi pawang hujan sering <laughs> celana dalam dijemur ini memalukan gak masuk tauhid bagaimana mungkin kepada Allah naruh CD di atas jemur benar-benar dukun itu error hei ini kalau dengan tauhid masuk di akal kan Allah yang menurunkan hujan diliatin cedek. Benar-benar untung oleh Allah nggak disambar petir tuh si Pong. Kalau saudara mau hajatan, pengen nggak kehujanan, pasang tenda, niat bagi-bagi rezeki yang baik ya. Allah tahu persis kok kita ada hajatan, ada acara. Boleh minta? Boleh. Ya, Allah juga senang diminta. Wahai Allah yang maha baik, maha bijaksana, yang maha tahu segala-galanya. Tiada Tuhan selain kau yang maha tahu apa yang terbaik bagi kami. Ya, kami mohon ampun sekiranya mohon agar acara ini tidak kebasahan tapi nggak usah terlalu rumit begitulah doanya ya Allah tolonglah Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rosyada surat al-kahfi ayat 10 itu penting tuh supaya Allah memberikan pengurusan yang sempurna atas urusan kita nah itulah sekelumit pengalaman mudah-mudahan ada hikmahnya terima kasih hadirin sekalian baik bagi yang akan berwakaf kita akan sempurnakan masjid kita untuk interiornya mudah-mudahan bisa mempertemukan kita di surga nanti Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في شدور الناس من الجنة والناس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النسير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النسير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النسير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا سبحانك إني كنت من الظالمين صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك عميد مجيد Hadirin Allah penguasa langit dan bumi Maha menyaksikan segalanya Wa huwa ma'akum aina kuntum Dan dia bersamamu dimanapun kamu berada Allah maha melihat Allah tahu siapa kita yang sebenarnya Tidak ada satupun maksiat yang kita lakukan Yang tidak disaksikan oleh Allah Allah tahu dosa yang terang-terangan Yang sembunyi-sembunyi Allah tahu setiap lirikan mata Allah tahu aib-aib yang mati-matian kita sembunyikan Allah tahu kebusukan kita yang sebenarnya Kalaupun ada orang-orang yang masih menghargai kita Hanya karena Allah saja masih menutupi Kebusukan Keburukan Kenistaan kita kalau mau jujur Sebetulnya tidak layak kita ini dihargai siapa Hadirin Entah mengapa Allah mengumpulkan kita saat ini Yang pasti hari demi hari Semakin dekat dengan saat kematian kita Saya tidak tahu berapa lama lagi umur yang tersisa ini Mungkin beberapa puluh tahun Mungkin tinggal beberapa tahun lagi kita hidup Mungkin juga tinggal beberapa bulan Atau mungkin Ini pertemuan terakhir kita Akan datang satu saat Tubuh ini Dingin Kaku tidak bisa bergerak lagi akan datang suatu saat kita tidak akan pernah bisa bersujud seperti ini lagi bila ajal kita tiba kita tidak bisa lari kemanapun bila malaikat maut sudah menjemput kita tidak bisa menolaknya walaupun sesaat mudah-mudahan kapanpun malaikat maut diperintahkan Allah menjemput kita tubuh ini sudah bersih dosa kita sudah diampuni aib-aib sudah dihapus Mudah-mudahan kapanpun nyawa ini dicabut Kita sudah berusaha membahagiakan ibu bapak kita Kita sudah berusaha memberikan yang terbaik dalam hidup ini Mudah-mudahan ketika dicabut nanti Tubuh ini bersih terbasuh air butuh tidak ada daging yang haram tidak ada barang haram mudah-mudahan kita bisa melepas nyawa kita dengan kalimatul haq la ilaha illallah mudah-mudahan saat kematian tidak ada hutang yang belum terbayar orang-orang yang kita sakiti sudah memaafkan Hati-hatilah saudaraku Jangan sampai mati suul khotimah Mati ketika sedang berbuat nista Mati di tempat jina, Mati dengan harta haram di sekujur tubuh Di setiap sudut rumahnya Mati ketika durhaka Nauzubillah Kita harus siap Mudah-mudahan kalau kita sudah menjadi mayat nanti Ada orang-orang yang tulus Yang mau membersihkan tubuh kita Karena kalau sudah mati Kita tidak akan lagi bisa Membersihkan tubuh ini Kalau tubuh kita sudah kaku Tidak akan lagi bisa sujud kening ini Kalau mata sudah terpejam selamanya Tidak akan lagi menikmati Al-Quran Kalau mulut kita sudah terkatup rapat Tidak akan lagi bisa menyebut nama Allah Tidak ada lagi zikir Tidak ada lagi istighfar Tidak ada lagi munajat Kalau tangan kita sudah kaku tak lagi bisa membelai anak cucu atau bersedekah kaki tidak lagi bisa melangkah ke masjid mudah-mudahan ada yang mengurus jasad kita dengan tulus mudah-mudahan banyak orang yang mau menyolatkan jenazah kita yang ikhlas Kalau ada 40 orang yang tulus menurut Rasul Kita akan diampuni Mudah-mudahan lebih banyak Allah menggerakkan orang-orang yang ikhlas Mau sholat jenazah kita Mudah-mudahan anak kita bisa jadi imam Melepas kita Sungguh sedih orang tua yang anaknya tidak tahu agama Tidak tahu bagaimana menyolatkan ibu bapaknya Hadirin Nanti akan datang kita dibawa ke liang lahat Lubang kubur kita Lahan kita dimasukkan ke kubur Dimiringkan ke kiblat kafan di wajah kita dibuka sedikit supaya bisa menyentuh tanah itulah tempat pulang kita papan ditutup di sekitar kita tanah mulai menimbun sendiri kita harus siap kalau besok lusa ini terjadi sesudah kubur kita penuh dengan tanah nisan atas nama kita dipasang mungkin beberapa saat orang-orang yang kita sayangi masih mendoakan kita di atas kubur tapi tidak lama akan pulang satu persatu satu persatu akan meninggalkan kuburan kita tinggallah kita harus menghadapi perhitungan dengan semua yang kita lakukan tidak ada yang bisa menolong selain syariatnya amal kita beruntunglah yang hidupnya sungguh-sungguh berbekal pulang hati-hati yang hidupnya hanya cinta dunia bergelimang maksiat demi Allah kubur tak akan sanggup kita hadapi siksa kubur sangat pedih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith Ya Arhamar Rahimin Ya Dzal Jalali wal Ikram Duha yang Maha Menatap yang maha tahu segala-galanya Engkau janji akan mengampuni sebusuk apapun hamba yang bertobat Engkau janji ya Allah akan mengampuni orang yang paling berlumur dosa sekalipun Wahai Allah yang maha baik Ampuni kami ya Allah Ampuni semua dosa yang pernah kami lakukan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Wa taubatan qoblal maut ya Allah. Taubatan qoblal maut wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut ya Allah Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut ya Allah Allahumma inna nas'aluka husnal khatima, wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ونعوذ بك من سوء الخاتمة Wahai yang maha baik Jadikan majelis ini majelis penuh ampunanmu ya Allah Sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani Sehitam apapun masa lalu kami Ampuni semua kemunafikan kami Kemusrikan kami Ya Allah اللهم lana wali ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا Wahai Allah yang maha sempurna kemurahan dan kasih sayang Ampuni ibu bapa kami Sayangi orang tua kami Engkau yang maha tahu segala keadaannya kuatkan iman muliakan akhlak, ya jadikan sisa usianya penuh berkah jadikan akhir hayatnya husnul khotimah lapangkan kubur ya Allah lindungi dari siksa kubur lindungi dari fitnah jahat wahai Allah yang maha mendengar Tolongkan kami jadi anak yang tahu balas budi Allahumma Inna nas'aluka ridhoka kawal jannah Wa na'udzubika min sakhatika wan Wahai Allah Ampuni para ulama, guru-guru kami yang menjadi jalan ilmu darimu sehingga kami mengenalmu mengenal jalanmu ampuni guru-guru kami ya Allah muliakan ilmunya berkahi keluarganya keturunannya ya Allah Rabb Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Jadikan keluarga kami keluarga yang mencintaimu ya Allah Keluarga yang benar-benar patuh padamu Titipkan kepada kami keturunan Yang benar-benar hidupnya mengabdi padamu Jauhkan dari kedurhakaan Kehinaan Kefakiran Kesesatan Kejahatan makhlukmu ya Allah Rabb Jadikan saat ini saat mustajabnya doa ya Allah Betapa banyak yang tersimpan di hati kami Dan kami yakin kau mendengarkan setiap doa kami Ya hayu ya qayyum birahmatika nastaghiith ya mujib ya hak. Wahai Allah kabulkan doa kami ya Allah. Hadirin bagi yang masih ingin doa. doa lah masing-masing. Allah Maha mendengar. Bukankah doa bisa merubah takdir? Doalah hadirin jangan ragu-ragu. Allah benar-benar maha menyaksikan. Amin ya Allah. Amin. Mintalah hadirin. Allah senang melihat hambanya meminta. Hanya Allah yang kuasa menolong kita. menjadi orang yang selalu bersyukur atas semua karunia Indahkan kami dengan kesabaran ya Allah Ketika ujian harus kami hadapi Tuntun kami agar bisa menyempurnakan ikhtiar di jalan yang kau sukai Ya Allah jadikan hati ini selalu berbaik sangka padamu Hati yang ridho dengan segala ketentuanmu Hati yang tidak pernah berpaling darimu yang merasakan indahnya mencintaimu golongkan kami menjadi orang yang merasakan rindu ya Allah rindu ingin bisa pulang padamu Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wahyi lana min amrina rasyada Ya Allah berikan jalan keluar yang sempurna dari urusan kami bukakan pintu nikmatnya ibadah Rizki yang halal barokah Lepaskan dari himpitan hutang ya Allah Berikan kepada kami kesehatan lahir wal batin ya Rob Rob mudahkan segala urusan yang membuat engkau ridho kepada kami Jauhkan dari segala urusan yang menjadi fitnah bagi dunia akhirat kami Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana Allahumma ja'alna hajan mabrura Wa sa'yan mashkura wazan ban magfura wahai Allah yang maha baik undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah jamu di arofamu sebelum ajal tiba ya Allah sempurnakan keislaman kami ya Allah sempurnakan keimanan kami ya Allah Allahumma ya karim, muminin wal muminat, wal muslimin wal muslimat al ahya'i الأحياء wal amwat Ya Allah jadikan pesantren ini salah satu tempat yang kau sukai Tempat engkau memperkenalkan dirimu Tempat kami semakin cinta padamu Tempat kami memohon ampunanmu Lindungi kami dari ilmu amal yang tiada engkau sukai ya Allah Rabbana hasanah wa hasanah wa qina azabannar. rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Ya Allah.